Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastainhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil Ashadu hadiyalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwanu Fiddin, Rahimakumullah, Ibu-ibu bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad Rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi hari ini telah kita menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan sholat subuh berjamaah satu sholat yang sangat banyak mempunyai keutamaan dan fadilah satu sholat dari lima waktu sholat yang diwajibkan oleh Allah yang mendatangkan pahala yang sangat besar yang sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyatakan bahwasanya Kalaulah seandainya kalian tahu keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kalian tidak mampu untuk datang ke tempat tadi kecuali kalian dalam keadaan merangkak, niscaya kalian akan merangkak kata Rasulullah. Saking besarnya pahala sholat subuh berjamaah juga yang sholat sunnahnya saja itu mendatangkan pahala khairu minat dunya wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya ini baru sholat sunnahnya. Belum lagi sholat wajibnya. Kalau bonusnya saja, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagaimana kalau hadiah utamanya? Bagaimana dengan hadiah utamanya? Satu sholat yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah kata Rasulullah, faka'annama shalla laila kullahu, maka seakan-akan dicatatkan bagi dia telah melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Sehingga ini satu dari dua sholat, dari lima waktu sholat yang banyak dihindari oleh orang-orang munafik. Di dalam lima waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka dua waktu sholat yang biasa orang-orang munafik menghindarinya adalah subuh dan isya. Karena subuh mungkin beratnya dirasakan oleh orang-orang munafik Kenapa Isya juga orang-orang munafik enggan untuk melaksanakannya? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah seandainya orang itu tidak melaksanakan sholat Isya, maka tidak terlihat karena kadap dahulu, kereda lampu, kereda penerangan. Jadi kalaulah seandainya orang munafik itu absen untuk melaksanakan sholat Isya, maka tidak ada yang mengetahui. Ditambah lagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sering untuk mengakhirkan waktu Isya, sering mengakhirkan waktu Isya. Dan ini tergambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laula akhar laula an asyukku ala ummati la akhartul isya ila nisful lail. Kalaulah seandainya kata Nabi tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku akan akhirkan waktu Isya sampai pertengahan malam, sampai pertengahan malam. Kalau tidak berat kata Rasulullah. Isya aku akan letakkan di akhir di tengah malam kata Rasulullah. Namun memang kenyataannya kalau Isya itu diletakkan di pertengahan malam, jelas mayoritas kaum muslimin akan berat. Namun keinginan yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menggambarkan kepada kita bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya memang mengharapkan, namun itu tidak dijadikan sebuah syariat karena beratnya yang tentunya dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sholat subuh juga adalah satu-satunya sholat yang disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Dua kelompok malaikat. Karena perpindahan atau pengalihan tugas malaikat yang bertugas di waktu siang dan malaikat yang bertugas di waktu malam, mereka akan berkumpul di waktu subuh. Maka berkatalah malaikat-malaikat yang bertugas di waktu malam, kami tinggalkan ya Allah fulan, kami tinggalkan ya Allah hambamu dalam keadaan melaksanakan sholat subuh. Malaikat yang bertugas di waktu siang, maka mereka akan berkata, makasih. Mereka akan berkata bahwasanya kami dapatkan hambamu fulan sedang di awal tugas kami sedang melaksanakan sholat subuh sehingga sholat subuh dikenal dengan istilah sholat yang masyhuda disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang bertugas. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Salah satu ciri seorang muslim atau ciri seorang mukmin adalah ketika dia senantiasa memakmurkan masjid. Nabi saw. Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Idza ra'aitu man ya'tadu fil masjid, Fa'ashidu biimani, fa'ashidu biimani. <clears throat> Kalau kalian biasa mendapatkan seorang muslim dia senantiasa pergi ke masjid, dia senantiasa pergi untuk melaksanakan sholat, maka yakinlah kata Rasulullah, dialah seorang mukmin yang sebenarnya. Jadi Rasulullah memberikan rekomendasi. Rasulullah memberikan sebuah tazkiyah sebuah rekomendasi kalau kalian dapatkan ada seorang muslim, seorang mukmin yang dia senang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat sholat yang lima waktu, maka yakinlah kata Rasulullah inilah seorang muslim yang sebenarnya. Maka saksikanlah inilah seorang mukmin yang sebenarnya. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, "Innama ya'muru masajid man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Jadi ketika Rasulullah menyatakan kalau kalian dapatkan ada seorang muslim dia senantiasa pergi ke masjid, maka yakinlah inilah muslim yang sebenarnya. Saya beri rekomendasi kata Rasulullah, dia seorang mukmin yang baik. Dan Rasulullah menyatakan bahwasanya membaca firman Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhir. Dia melaksanakan sholat. Dia menunaikan zakat. Iman kepada Allah itu kerap dan sangat sering disandingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disandingkan oleh Allah dengan beriman pada hari akhir. Karena seorang yang sudah beriman kepada Allah, dia mengetahui betul bahwasanya dia akan berada pada yaumul akhir. Seorang yang beriman kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, dengan menjauhi semua pelarangan-pelarangan yang dilarang oleh Allah, dengan ketaatan yang dia lakukan dan menjauhi larangan yang dilarang karena dia mengerti dan sadar bahwasanya semua apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan pada yaumul akhir sehingga keimanan kepada Allah itu sangat sering kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an di dalam hadis-hadis Nabi disandingkan dia juga diyakini beriman kepada hari akhir sama dengan orang-orang yang memakmurkan masjid Orang yang memakmurkan masjid disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala juga disebutkan oleh seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antara orang-orang yang dimasukkan dalam kategori seorang yang memakmurkan masjid adalah yang pertama seorang yang membangun masjid, seorang yang membangun masjid dengan hartanya. Man bana dan buniyallahu baitan fil jannah kata Rasulullah. Barang siapa yang membangun masjid, maka dibangunkan bagi dia rumah di sorga. Kelompok yang kedua yang dimasukkan juga orang-orang yang dianggap memakmurkan masjid adalah seorang yang dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan usaha dia, dengan apapun yang dia lakukan, yang dia berusaha, bagaimana masjid tadi, orang beribadah dengan ibadah yang baik, orang beribadah dengan ibadah yang nyaman, orang beribadah dengan ibadah yang maksimal, ini pun masuk pada kelompok di antara orang-orang yang membangun dan memakmurkan masjid. Jadi seorang yang mencurahkan pikirannya, seorang yang mencurahkan tenaganya untuk kemakmuran masjid, maka mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang juga memakmurkan masjid. Dan tentunya petugas-petugas yang ada di dalam masjid atau siapapun yang mungkin dia bekerja atau berkhidmat untuk masjid, maka kelompok-kelompok inilah kelompok yang dianggap juga memakmurkan masjid. Karena tidak hanya orang yang membangun masjid dengan hartanya, seorang yang membantu pemakmuran masjid dengan pikiran dia, seorang yang membantu masjid dengan fisik dia, tidak mampu mungkin dia mengeluarkan hartanya, tidak bisa mungkin dia berpikir, maka dengan fisik dia, dengan usaha dia, dengan bekerjanya dia di dalam masjid, maka mereka masuk dalam kelompok orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan adalah ketika mereka memakmurkan masjid, maka mereka mendapatkan jaminan pada yaumul akhir sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara perkara-perkara yang harus kita ketahui ketika kita berada di dalam masjid di antara etika, di antara sunnah, di saat kita berada di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang pertama yang sangat-sangat disunahkan juga adalah masuknya kita ke dalam masjid, maka hendaknya kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma ftahli Abu rahmatik. Satu doa yang kadang mohon maaf dilupakan oleh sebahagian kaum muslimin. Satu doa yang hakikatnya mendatangkan keutamaan yang sangat besar. Karena seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu pintu rahmatmu untuk aku. Ketika itu dia berdoa, dia meminta kepada Allah tidak hanya satu pintu rahmat yang minta dia bukakan. Dia tidak hanya minta satu pintu rahmat untuk dibukakan bagi dia, namun dia meminta pintu-pintu rahmat Allah dibukakan bagi dia. Apa yang dia dapatkan ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia mendapatkan keselamatan. Dia mendapatkan keberkahan. Ditetapkan dan dimudahkan bagi dia segala urusan-urusan yang ada pada diri-diri dia. Kalau orang itu sudah diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keberkahan, ditetapkan apa yang dia inginkan, maka perkaranya lima hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan pernah terhindar dari lima musibah yang ada pada kehidupan di dunia. Yang pertama kata Allah, dia musibah yang ada di dunia adalah dari minal khauf, dari rasa takut, wal ju, dari rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dari kurangnya harta, wa naqsi minal amwal wal anfus dan dari sakitnya dia sampai mungkin meninggalnya dia dan juga gagalnya usaha dia. Inilah lima musibah yang ada pada kehidupan di dunia. Karena Allah menyatakan, "Lanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa amwali wal anfusi wath Musibah di dunia dia hanya berputar pada lima perkara kata Allah. Perkara yang pertama, dia boleh jadi ada perasaan rasa takut, perasaan gelisah, perasaan tidak nyaman, duit banyak aja, makanan banyak aja, ada perasaan takut. Ada perasaan dihantui sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia memikirkannya. Dan ini musibah. Yang kedua kata Allah, manusia akan terkena musibah yang namanya ju, rasa lapar. Dia tidak punya makanan, dia tidak punya minuman, dia tidak punya makanan apa yang dia makan yang ketiga kata Allah, manusia akan dicoba dan akan mendapatkan musibah dengan yang namanya naqsi minal amwal, kurangnya harta. Kurangnya harta, kemis kemiskinan, kefakiran. Itu akan terjadi pada sebahagian kaum muslimin. Yang keempat kata Allah, dia akan boleh jadi sakit dan sakit juga musibah. Sampai bahkan mungkin meninggalnya dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Allah, manusia itu juga akan terkena musibah dengan yang namanya nakseminas samarat. Gagalnya usaha dia. Gagalnya mungkin panen dia. Gagalnya mungkin keuntungan yang semestinya dia dapatkan. Inilah lima perkara yang ada pada saat kita hidup pada kehidupan di dunia. Lima perkara ini lima perkara ini, lima musibah ini yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim itu bisa diselesaikan ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke dalam masjid, dia membaca doa dengan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu pintu rahmatmu untuk aku. Dan ini sunnah ketika kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua di antara adab dan etika ketika kita berada di dalam masjid sangat dianjurkan dan disunnahkan ketika memungkinkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida dakhala ahdukumul masjid, jilis hatta yusalli rak'atain. Kalau engkau masuk masjid kata Rasulullah, maka janganlah engkau duduk sampai engkau melaksanakan sholat sunnah dua rakaat atau salah sunat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid dan kita sempat untuk melaksanakan sholat, maka silahkan dia melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Karena lebih dari 70 periwayatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Meskipun di dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu riwayat pun yang secara tegas dan jelas menjelaskan bahwasanya Nabi melaksanakan tahiyatul masjid. Saya ulangi, tidak ada di dalam satu periwayat pun yang menjelaskan dengan sangat jelas praktek Nabi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Masjid Nabawi. Jadi Nabi ketika keluar dari masjid, keluar dari rumah, maka boleh langsung masuk ke areal imam untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Ketika Rasulullah berada di Masjidil Haram pun, Rasulullah tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Karena ketika masuk Masjidil Haram, maka yang dilakukan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan tawaf bersama juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Masjidil Haram dianggap oleh para ulama satu-satunya masjid yang tidak disyariatkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Karena praktek yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap beliau masuk ke dalam Masjid Haram di lima waktu sholat, maka yang pertama dikerjakan Nabi adalah melaksanakan ibadah tawaf. Kalaulah seandainya ada tahiyatul masjid di dalam Masjid Haram, maka praktek pertama yang dikerjakan Nabi adalah tahiyatul masjid. Namun berhubung tidak ada tahiyatul masjid pada Masjid Haram, maka yang dipraktekkan Rasulullah adalah melaksanakan ibadah tawaf. Namun kalau orang itu ternyata berat untuk melaksanakan ibadah tawaf, maka dia bisa ganti untuk melaksanakan salat-salat sunnah seperti salat sunnah mutlak misalnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tamna'u ahadan tawafa bihadal bait, ayusali bihadal bait bi aisyain lailan au nahara." Janganlah kata Rasulullah, engkau melarang seseorang itu untuk melaksanakan salat sunnah di dalam masjid Haram. Jangan dilarang untuk orang itu melaksanakan tawaf di dalam masjid Haram kapanpun dia inginkan baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Dan Masjidil Haram satu-satunya masjid yang tidak ada pelarangan untuk kita melaksanakan salat sunnah mutlak kapanpun. Berbeda dengan tempat yang lain. Kita tahu tentunya ada tiga waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Setelah salat subuh sampai munculnya matahari atau isyraq atau syuruk. Habis sholat subuh kemudian mengerjakan sholat sunnah dua rakaat itu dilarang. Sampai munculnya matahari atau waktu syuruk atau waktu isyrok. Yang kedua yang dilarang adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita sampai masuknya waktu zuhur. Waktu yang ketiga yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak setelah sholat asar sampai masuknya waktu maghrib. Kecuali sholat sunnah tadi berkaitan dengan sebab seperti masuknya dia ke dalam masjid di waktu setelah sholat asar misalnya, kemudian dia tahiyatul masjid, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia melaksanakan sholat sunnah mutlak maka ini perkara yang dilarang. Tapi di dalam masjid haram, di dalam masjid haram, pian mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, pian kerjakan sholat dua rakaat lagi. Terus kerjakan lagi dua rakaat, terus dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai berapa rakaat pun itu dibebaskan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jangan engkau melarang sholat di dalam Masjidil Haram ini kapanpun dia inginkan, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Di dalam Masjidil Haram misalnya, setelah kita melaksanakan sholat asar, kemudian kita kerjakan sholat sunnah dua rakaat, terus dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, walaupun sampai maghrib, maka ini tidak dilarang. Niatnya bukan dia asar, niatnya sholat sunnah mutlak. Niatnya salat sunnah mutlak. Dan seorang yang melaksanakan salat di dalam Masjidil Haram, maka dicatatkan pahala seperti dia salat di tempat lain dengan perbandingan 100 ribu. Dua rakaat di sana seperti 200 ribu rakaat di tempat yang lain. Salat subuh di sana seperti salat subuh yang dikerjakan di tempat yang lain dengan sebanyak Uh, sebanyak 100 ribu salat subuh yang dia kerjakan di tempat yang lain. Dan ini keutamaan khusus yang didapatkan di dalam Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram satu-satunya masjid yang pertama tidak berlaku tahiyatul masjid. Yang kedua, satu-satunya masjid yang tidak ada pelarangan di tiga waktu yang dilarang yang dilarang oleh Rasulullah di tempat yang lainnya. Satu masjid yang mempunyai keutamaan yang sangat besar yang orang sholat di sana seperti dia sholat di tempat yang lain dengan perbandingan seratus ribu satu masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi ini maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Masjidil Haram yang ulama kemudian berbeda pendapat siapa yang menancapkan pondasi-pondasi di Baitillah maka muncul dua pendapat. Pendapat pertama malaikat-malaikat Allah, yang kedua Nabi Allah Adam AS Dan pendapat yang lebih kuat adalah yang menancapkan, yang meletakkan pondasi-pondasi Baitillah atau Ka'bah dan masjid Haram adalah Nabi Allah Adam AS Kemudian disempurnakan bangunannya oleh Nabi Allah Ibrahim. Wa id yarfa Ibrahim qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam memperjelas kaidah atau memperjelas titik-titik yang sudah ditetapkan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim tinggal hanya membangun. Tapi yang meletakkan titik-titiknya adalah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Dan ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi?" Maka Rasulullah menyatakan Masjid Haram. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Masjid yang nomor dua yang dibangun setelah Masjid Haram. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam menyatakan Masjid Al Aqsa. Masjid Aqsa, Baitil Maqdis. Itu masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjid Haram. Adapun bangunan masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bangunan pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berupa masjid, maka yang pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Kuba. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, maka Rasulullah lebih dulu singgah di Kuba untuk membangun masjid. Setelah Rasulullah membangun masjid di Kuba, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahara fi baitihi", siapa yang bersuci di rumahnya. Kemudian dia pergi ke Masjid Kuba kata Rasulullah, masyian orokiba dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan. Kemudian dia salat sunnah dua rakaat di Masjid Kuba ini kata Rasulullah, maka pahalanya seperti dia mendapatkan pahala untuk melaksanakan ibadah umroh yang sempurna. Setelah selesai pembangunan Masjid Kuba yang hanya beberapa hari, maka Rasulullah melanjutkan perjalanan hijrahnya beliau ke Madinah yang dikenal dulu dengan Yasrib. Dan di sanalah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangun Masjid Nabawi. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang sholat di dalam Masjidil Haram maka mendapatkan pahala seratus ribu. Barang siapa yang sholat di dalam masjidku ini kata Rasulullah, maksudnya masjid Nabawi, maka mendapatkan pahala seribu. Barang siapa yang sholat di Baitil Maqdis, di masjid Aqsa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala seratus kali lipat. Dan Rasulullah menyatakan, siapa yang sholat di dalam masjid, bukan di halaman Bukan di halaman yang mendapatkan pahala seratus ribu. Bukan di halaman Masjid Nabawi yang mendapatkan pahala seribu. Tapi Rasulullah menyatakan salat di dalam masjid sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh masjid tadi, seluruh masjid tadi baik masjid Haram, baik Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya maka mempunyai adab yang sama. Mempunyai etika yang sama. Itu masuknya kita ke dalam masjid dengan berdoa dengan doa Allahumma ftahli abu rahmatik. Kemudian masuk dengan kaki kanan. Kemudian berhati-hati dengan orang-orang yang sedang melaksanakan salat sunnah. Jangan sampai melintasi orang-orang yang sedang melaksanakan salat sunnah. Kecuali perkaranya sangat darurat seperti yang ada di kota Mekah misalnya. Karena banyaknya orang-orang yang melaksanakan salat, maka mau tidak mau mungkin dia akan melewati orang tadi. Karena beratnya dan sulitnya tapi ketika kalau memungkinkan untuk menghindar, maka ini lebih baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kata Rasulullah, eh, laula kalau seandainya lau ya maru ma baina yadil musalli madza alih minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yadil musalli madza alih minal ismi Kalaulah seandainya orang yang melintasi orang yang sholat tahu dosa yang dia dapatkan, disebabkan dia melewati di hadapan orang yang sholat, maka sungguh kata Nabi lebih baik dia menunggu orang yang sholat tadi walaupun lama sholatnya selama 40 <clears throat> tahun <clears throat> walaupun lama sholatnya selama 40 tahun kata Rasulullah kalau tahu dosa yang dia dapatkan apa yang ditimpakan kepada dia disebabkan dia melintasi orang yang sholat tadi tunggu saja kata Nabi walaupun lama sholatnya selama 40 tahun namun ketika di depannya sudah ada sutra seperti soft soft seperti ini ini sudah dianggap sutra sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya apapun yang kalian letakkan di depan maka itulah sutra karena sutra tidak hanya tiang-tiang masjid sutra tidak hanya dinding-dinding masjid sutra tidak hanya tembok-tembok masjid namun sutra juga perkara apapun yang kalian letakkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda kalau engkau sholat kata Rasulullah maka letakkanlah sutra Sutra yang dimaksud adalah tancapkanlah tombak kata Rasulullah. Kalau kalian tidak mendapatkan tombak, maka tancapkanlah tongkat. Kalau tongkat juga tidak kalian dapatkan kata Rasulullah, letakkanlah sesuatu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fal yakhittu khattan." Sebuah garis pun itu sudah dianggap sutra. Sebuah garis pun itu sudah dianggap sutra. Jadi kalau seandainya garis saja sudah dianggap sutra, maka bagaimana saf sof yang seperti kita dapatkan di banyak masjid seperti masjid ini misalnya. Maka seorang yang sholat kemudian ada yang melintasi di area luar dari saf tadi, maka dia sudah diselamatkan dengan adanya sutra atau saf yang ada di depan orang yang melaksanakan sholat. Dan garis ini juga yang diyakini oleh banyak ulama yang ada di kota Mekah bahwasanya itu adalah sutra sehingga kita dapatkan di dalam Masjidil Haram itu banyak garis-garis yang membuat saf karena garis itu sudah dianggap sutra bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Karena kalau harus dipaksakan yang namanya sutra adalah tiang-tiang seperti ini, tiangnya terbatas, kemudian yang ingin melaksanakan sholat sunnah itu banyak misalnya. Apakah dia harus antri? Tentunya tidak. Jadi perkaranya tidak perlu kita memberatkan dengan sesuatu yang dijadikan ulama berbeda pendapat. Dan seorang yang melaksanakan sholat, kemudian dia sholat, di depan dia sudah ada sejadah, di, hadapan dia sudah ada uh, eh, Sof seperti ini, maka sudah diselamatkan dengan adanya sof ketika orang tadi ingin melintasi orang yang melaksanakan sholat. Dan di antara perkara yang lain tentunya, ketika kita berada di dalam masjid, diusahakan dengan usaha yang sangat maksimal meminimalkan agar benar-benar perkara-perkara yang dianggap mengganggu pada saat kita melaksanakan sholat itu dihindari. Seperti apa? Seperti misalnya handphone. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam masjid ternyata handphone yang ada pada kita di tengah-tengah sholat ternyata berbunyi. Maka gerakan untuk mematikan handphone ini perkara yang dianjurkan. Handphone berbunyi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah menggerak bergerak untuk mematikan handphone ini perkara yang sangat diperintahkan karena mengganggu orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah sehingga dia matikan ya sudah selesai kemudian dia teruskan sholatnya walaupun di tengah-tengah sholat dia matikan handphonenya karena ini sekali lagi dianggap gerakan yang justru dianjurkan pada saat orang itu melaksanakan sholat berjamaah dan semua perkara yang mengganggu pada pelaksanaan sholat mak itu dihindari. Seperti misalnya ketika dia akan sholat dia ingin buang hajat dan dia atau sebelum dia sholat dia sudah sangat berhajat ingin menyelesaikan hajatnya maka dia selesaikan dulu hajatnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan saking diperintahkannya kita untuk menghindari perkara-perkara yang mengganggu sholat kita seorang yang sangat-sangat mengantuk berat pun sangat mengantuk dia dianjurkan dulu untuk tidur sebentar baru dia sholat. Idza na'isa ahadukum falyarkut kata Rasulullah. Kalau engkau sangat-sangat mengantuk berat, maka tidur sebentar kemudian sholatlah. Ya asal asal jangan lawas benar guringnya. Jangan sampai hadis ini dijadikan pendalilan. Sunnah sebelum sembahyangan kita guringan dulu ya. Tidur yang dimaksud adalah ketika dia sangat-sangat mengantuk, dia sangat lelah, dia sangat capek, dia dari safar misalnya, dia dari pekerjaan yang sangat berat. Yang kalau dia paksakan dalam keadaan mengantuk dia sholat di awal waktu mengganggu konsentrasi sholat dia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan untuk dia tidur sebentar kata Nabi. Dia tidur sebentar, kemudian dia melaksanakan sholat. Seorang yang sangat lapar sekalipun, seorang yang sangat lapar, Ketika dia ingin sholat dan dia dalam keadaan sangat lapar dan makanan dia itu sudah siap, maka diperintahkan untuk makan dulu. Idza qaddamul asya fala isya Allah. Ketika makan malam sudah disiapkan kata Rasulullah dan engkau ingin makan, kemudian terdengar azan isya dan engkau lapar, makanan sudah siap, maka makanlah dulu kata Rasulullah. Baru kerjakan sholat isya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang mengganggu sholat kita, semuanya apapun itu itu harus dihindari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Inna salat adalah syughla. Yang namanya salat kita sudah sibuk kata Rasulullah. Salat itu sudah sibuk dengan bacaan kita, sibuk dengan gerakan-gerakan salat kita, sibuk dengan fokus kita. Jangan sampai kesibukan di dalam salat terganggu dengan perkara-perkara di luar dari salat yang kita lakukan. Maka sekali lagi kembali kepada apa yang disampaikan tadi bahwasanya di antara ciri seorang mukmin yang sebenarnya adalah ketika dia senantiasa pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang seperti ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dia dan juga pada kehidupan pada yaumul qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.